Depan sini, silahkan maju. Tidak apa-apa, kameranya nggak ketutup. Maju yang ini kosong, biar rahmatnya ngumpul. Maju lagi, maju lagi. Ini, ini kosong ini, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa, para pendengar dimanapun <clears throat> anda berada, alhamdulillah Beberapa pekan kita duduk bareng mengkaji surat Al-Fatihah dan belum masuk belum masuk membahas surat Al-Fatihah. Nanti kalau enggak masuk-masuk akhirnya enggak bahas, bahas. Jadi malam hari ini saya putuskan untuk kita mulai mengkaji surat Al-Fatihah itu sendiri. Kemarin bagian dari nama-namanya sudah cukup pengenalan. Tapi sebelumnya saya mau kasih satu cerita kebiasaan orang-orang soleh khususnya para habaib dan para kiai para habaib dan para kiai itu punya kebiasaan kalau selesai duduk duduk-duduk selesai gitu entah itu mertamu soan atau pengajian biasanya ditutup dengan membaca surat al-fatihah kalau mau pergi berangkat haji minta doa juga Al-Fatihah dengan niat gitu ya. Al-Fatihah. Selesai akad nikah. Ya, tadi ada artis yang nikah hari ini gitu kan. Itu begitu selesai akad nikah Al-Fatihah gitu kan. Ya, Fatihah. Setiap doa ditutup Al-Fatihah. Ada apa kok setiap doa ditutup Al-Fatihah? Ya semua itu karena mengharapkan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Nah sebelum saya menyampaikan cerita yang akan saya ceritakan ini <clears throat> Ada ada dua hal yang harus diperhatikan. Nomor satu, semua handphone harap di silent. Jadi handphonenya di silent dulu, jangan sampai lupa. Yang kedua, semua lisan juga harap di silent. Jadi bukan cuma handphonenya yang di silent, tapi lisan kita di silent. Kalau bahasa Jawanya, handphonenya suaranya dimatikan, kemudian lisannya juga suaranya dihilangkan. Artinya bukan gak boleh ngomong, tapi nanti ngomongnya pakai bahasa isyarat. Jadi kalau belum dapat susu ngomongnya begini. <laughs> ya, begini. Ya kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai berbicara. Sebab kalau ada kegaduhan di majelis, malaikat yang tadinya mau turun tuh jadi pergi lagi. Malaikat tuh paling gak suka dengan suara gaduh atau suara bising. Nah, yang suka gaduh-gaduh bising-bising itu cuman setan. Makanya setan tuh suka dengan yang namanya tempat-tempat yang gaduh entah itu pasar, entah itu itu tempat malam-malam itu ya. Ya, tempat orang joget-joget malam-malam, konser-konser yang yang rame-rame dalam tidak baik itu setan su suka. Tapi kalau majelis elim, <clears throat> majelis zikir, ciri khasnya tidak ada kegaduhan, yang ada cuman kalimat zikir atau ilmu yang di, disampaikan. Kalau udah tenang seperti itu, tanazzalat alaihimus sakinah. Turun kepada mereka sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan. Lah ketenangan tidak akan turun kecuali pada ketenangan. Jadi kalau nggak tenang ya nggak turun ketenangan. Lah ketenangan yang dimaksud banyak di antara salah satu artinya adalah malaikat khusus yang datang membawa ketenangan itu sendiri. Saya jujur saya butuh ketenangan dan saya yakin jenengan juga butuh ketenangan. Maka mari kita bersama-sama membina majlis dengan tenang sehingga nanti insya Allah Bukan cuma di majlis pulang itu malaikatnya katut ke rumah kita masing-masing sehingga rumah yang tadinya gaduh jadi tenang, rumah tangga yang tadinya rodok ruwet jadi tenang, pikiran yang tadinya semrawut jadi tenang, yang tadinya bingung diuber-uber utang jadi tenang. Pokoknya semua akhirnya tenang dan nanti matinya juga dengan amin, dengan tenang. Tapi jangan sekarang, nanti aja. Nanti ya jangka yang sangat panjang. Hadirin, kenapa para ulama kok nutup dengan surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah punya keberkahan yang luar biasa dan dikatakan orang yang tawasul dengan Al-Qur'an, tawasul dengan Al-Qur'an itu tawasul yang luar biasa, hebat dan cepat kabulnya. Makanya kalau doa Al-Fatihah artinya bertawasul dengan berkat surat Al-Fatihah. Semoga doanya kabul. Mau pergi haji kok Al-Fatihah. Doa terus Al-Fatihah. Bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Semoga berangkat hajinya, pulangnya dan semua doa-doa yang dipanjatkan dalam rangkaian doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Intinya di situ. Nah, ada sebuah cerita ada anak muda menikah dengan seorang wanita. Ini ada anak muda yang mau nikah enggak di sini nih? Hah? Yang tua yang mau nikah ada? Ya, duda-duda yang mau menikah ada di sini? ya kalau ada duda-duda yang butuh jodoh, nanti janda-janda yang butuh jodoh lapor sama saya. Tinggal saya gadokkan, ada janda butuh jodoh, ada duda butuh jodoh. Nanti kalau gadok akhirnya saya dapat satu istana di sur di surga. Jadi siapa yang mau nikah, entah itu muda, entah itu tua, itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dalam sebagian kasus nikah itu hukumnya wajib Anak muda kok nggak kuat kalau sampai nggak nikah zina. Kalau nggak nikah dia zi, zina. Maka wajib dia nikah. Kalau tidak nikah karena dia akan terjerumus pada ber, berzinaan dan ini yang tahu adalah kualitas diri masing-masing. Sampai ada orang tua kok melarang, melarang anaknya nikah. Gara-gara kamu belum kerja, Padahal anaknya ini anak perempuan ya. Anak perempuan mau nikah dilarang. Nanti kamu kerja dulu baru nikah. Padahal anak perempuan ini sudah nggak bisa menahan syahwatnya. Disenggol temennya tok aja udah pengennya zina gitu. Pengennya zina. Ini kan mudah tergoda. Dia bilang, "Bapak, segera saya nikah aja, saya takut dosa." Bapak, oh, "Orang, kamu kalau belum lulus kuliah, kamu tidak boleh yang namanya menikah." Akhirnya ketika dia jadi mahasiswi melakukan perzinaan di kos-kos atau di mana-mana, itu bapaknya yang nanggung dosa bersama ibunya. Jadi anaknya yang zina, bapak dan ibunya juga dapat dosa zina. Kenapa? Karena tidak menikahkan putrinya. Ini kategori yang wajib. Begitu juga putra. Ada anak laki <clears throat> kerjanya belum maksimal, tapi udah seneng kerja mampu. Pengen nikah ke orang tuanya ngelarang-larang. Padahal anak ini nggak mampu menahan nafsu. Maka kalau sampai anak ini berzina, orang tuanya yang menanggung dosanya. Otomatis anaknya juga dosa, tapi orang tuanya menanggung dosanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya anjurkan pada teman-teman yang hadir majelis Ar-Raudhah segera rencanakan pernikahan Anda masing-masing. Ya, segera rencanakan pernikahan Anda masing-masing masing-masing. Jangan nunggu kaya baru nih nikah. Menikahlah engkau akan kaya. Jangan nunggu ganteng baru nikah. Nikahlah nanti kamu akan ganteng. Jangan nunggu cantik baru nikah. Nikahlah nanti kamu akan can <clears throat> cantik. Nah ini ada anak muda nikah. Jangan bilang, "Beb, saya nikah nanti takut." Terus kalau rumah tangganya gak beres bagaimana? Oh, belum dijalani kok sudah takut. Hidup tuh memang kenyataannya begitu. Ada rumah tangga yang beres, ada rumah tangga yang belum beres. Dan nggak usah terlalu dipikir. Yang yang penting berbuat yang terbaik. Yang terjadi belakangan itu diurus nanti bela, belakangan. nggak usah mikir gitu. Kalau mikir begitu nggak ada orang bisa keluar dari rumah. Bahkan nggak ada orang yang berani tinggal di rumah. Contoh, mau tidur mikir, nanti kalau gempa bumi bagaimana ya? Terus omahku ambruk piye? Akhirnya nggak berani tidur di dalam ru rumah. Akhirnya tidurnya di latar. Jika tidur di latar terus mikir, nanti kalau ada kala jengking, terus nanti kalau ada ular ke sini terus saya dipatok bagaimana? Akhirnya nggak berani tidur di, la, di latar. Akhirnya pergi ke sungai, tidur di atas ka, kapal gitu ya. Terus mikir, nah ini nanti kalau tiba-tiba kapalnya bocor atau kapalnya balik saya tenggelam bagaimana? Akhirnya nggak berani ti, tidur. Nah kalau begitu terus bagaimana hidupnya? Nggak usah terlampau pikir yang terjadi belakangan, tapi diniati yang baik dari dari depan. Ini ada anak muda nikah. Kebetulan nasibnya punya punya istri bukan seperti buku saya, istri idamanku. Wah, itu Masya Allah itu. Istri-istri yang diceritakan di buku itu kan istri-istri yang solihah, yang baik. Idaman para suami yang ada di buku itu. Nah ini menikah kok dapat istri yang bukan rodok nganyel ke, nganyel ke pol. Dapat istri yang menjengkelkan luar biasa itu rezeki atau malapetaka itu? Pria nikah, pria baik-baik menikah, setelah menikah berjalan berapa hari konangan ternyata akhlak istrinya jeleknya luar biasa. Ayu-ayu tapi bejat, purun jenengan. Pilih yang mana? Cantik-cantik bejat atau jelek-jelek tapi solihah? Nah, wong lanang ki yang ini ki. Cantik-cantik solihah. Pennya pokoknya nyari cantiknya. Begitu tuh. Walasannya hadis Nabi. Kan kata Nabi suruh nyari yang cantik. Siapa bilang Nabi nyuruh nyari yang cantik? Salah itu. Hadithnya Rasul itu wanita dinikahi pada umumnya. Makanya kalau baca hadith itu yang betul. Jangan pakai nafsu. Ya, baca hadith yang betul. Wanita itu umumnya wanita. Pria menikah dengan wanita umumnya satu dilihat cantiknya. Itu umumnya begitu. Wong lanang ki arep rapi golek sing ayu sik mesti ngono kuwi. Saya pernah nanya, "Kenapa kamu cari yang cantik?" Nanya sama satu orang. "Lah, Bib, sawangan tangi turu gen penak, Bib." Jadi kalau bangun tidur tuh saya noleh ke kanan atau noleh ke kiri itu kalau cantik kan bangun tidur seger. Nah kalau jelek kan udah sepet bib. Ini kurang ajar nih. Ini kurang ajar kan ya? Kurang ajar. Jadi Bukan itu. Kebanyakan pria memang menikahi wanita karena kecantikannya. Rasul menyatakan demikian. Kebanyakan pria juga menikahi wanita kata Rasul karena hartanya. Golek bojo sing sugih. Sepenak gitu kan. Kebanyakan pria menikahi wanita karena keturunannya. Oh neng rat. Itu rat, rat, ratu ya. Ya rat, Nengratan. <laughs> Nengratan. Nengrat ini orangnya terhormat. Ya, dia dari kerabat bangsawan, turunannya orang-orang yang punya pangkat misalnya seperti itu. Oh, ini anak menteri. Wah, oh, anak bupati, anak wali kota. Umumnya cari yang seperti itu. Enggak mau cari orang yang rendahan, enggak mau cari. Rasulullah SAW mengajarkan kamu jangan seperti umumnya orang. Umumnya orang cari cari cantiknya, cari hartanya, cari tadi itu ningratnya. Carilah kamu orang yang punya agama yang bagus. Akhlak yang bagus. Ya, din agamanya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, dzikirnya bagus, pasti kamu akan ber, beruntung. Makanya kalau ada pria nikah bojone ayu, nanti dulu jangan mengatakan sungguh beruntung dia, istrinya cantik. Engko sik, kadang ki batin sing lanang, bojoku kita ayu tapi mati lu ya HP lu. Ada yang begitu. Ya, mangkel sama sama istrinya seperti itu ada. Belum tentu istri cantik itu sebuah kenek kenikmatan buat suami tertentu. Ya, kadang istrinya sugih, wah penak ya, bojone sugih, Motone sugih. Wis senden beton gitu. Ada orang begitu, itu tembok beton ya, penak serah mungkin ambruk ya. rasa rekoso, masuk mertuani ya orang ngopeni gitu ya. Mohon maaf yang tidak bisa berbahasa Jawa, ini tadi termasuk kalimat yang disensor gitu. <laughs> Yang nonton di YouTube atau di mana ya. Jadi begitu, jangan karena jangan karena kecantikannya, karena hartanya, karena semua itu nanti akan sirna. Akan sir sirna, sa ayu-ayune wong wedok. Secantik-cantiknya wanita, nanti juga kecantikannya luntur juga. Tambah lama, kulitnya tambah keriput. nggak tentu Bu? Nah, jenengan kan sampai beli bedak macam-macam kandel tulung senti barang itu kan, Bu. Ya. Dalam rangka menutup kulit keri keriput. Nanti juga giginya satu demi satu akan tang tanggal. Kan begitu. Nanti yang badannya tadinya tegap Masya Allah. Fitness tiap hari. Begitu umurnya 50 mulai rodok bu bungkuk 70 ngangkat badannya udah enggak mam, mampu nanti luntur semua itu semua itu akan lun, luntur harta lama-lama juga akan ha, habis lama-lama akan habis bahkan tidak lama kadang suatu saat harta tiba-tiba habis lah Rasul ngajarkan carilah wanita itu yang baik agamanya Sebab kalau agamanya baik pada umumnya terus tambah api, tambah api, tambah api tambah api. Sehingga ahli tafsir mengatakan ayat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ayat ini tafsirnya diantaranya adalah kebaikan di dunia adalah punya istri yang solihah. Punya istri solihah ini kebaikan duni, dunia. Lah ini pria pengen nikah udah ngebet pol nikah. Lah kok ya nasibnya punya istri yang perilakunya jeleknya luar biasa. Tapi nggak seperti kebanyakan pria zaman sekarang. Gitu dapat istri yang jelek langsung ditukarkan. Dan kebalikan wanita zaman sekarang dapat pria yang buruk akhlaknya langsung ditukar tukarkan. Saya di Taiwan kemarin ditanya, "Habib, ya. Mau nanya, Habib, Ye, ibu-ibu yang nanya. Suami saya itu selingkuh. Saya nanya, selingkuh atau nikah? Selingkuh. Sama siapa? Ya wanita, Bib. Nah terus kok jenengan tahu selingkuh? Lah yo ya ngaku kok. Ngaku. Oh, gitu. Terus perempuannya juga ngaku. Nah, maksud ibu bagaimana? Ya saya nggak mau lagi sama suami saya. nggak mau lagi sama suami saya lawang jeleknya seperti itu. Lah ibu maunya apa? Ya saya mau cari yang lebih bagus. Ijol kayak gitu ya. Saya bilang, ngapunten bu, ngapunten bu. Justru jenengan itu dikatakan istri, justru jenengan dikatakan istri, ketika suami dalam kesulitan jenengan tegar mendampinginya, itu namanya istri. Bujune loro didampingi, itu namanya is istri. bujine kesel, dipijeti, itu namanya istri. Lah kalau model istri suruh mijeti suami ngomong, "Aku ya kesel ora mengawakmu." Lah. <laughs> Ini ini bukan istri yang baik. Tahu suaminya, suaminya capek, ya dipi, pijeti, dimasakkan dan lain sebagainya. Ini namanya istri. Tahu suaminya tadinya kaya terus jatuh, nggak punya duit, didampingi. Ini namanya istri. Lah kalau dalam urusan dunia saja jatuh jenengan mendampingi itu jenengan istri yang solehah, apalagi jenengan tahu suami jenengan dalam kondisi imannya buruk. Maka tugas jenengan mendampingi, menyadarkan, mendoakan tiap malam habis sholat Gusti tolong jadikan suami saya soleh. Gusti minta terus ketok terus tuh pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya seorang istri. Makanya saya berdoa semoga pengadilan agama se-Indonesia Raya tahun 2014 dan seterusnya tidak terlampau mudah mengabulkan gugat cerai dari wanita. Moga-moga ditolak semuanya. Iya. Lubib kan kesian wanita yang teraniaya dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak begini nanti terlampau banyak kasus per perceraian. Karena diajarkan ya udahlah kalau suamimu membahayakan agamamu, syariat mengizinkan cerai, udah kamu cerai aja nggak apa-apa. Kalau modelnya begitu, kira-kira gonta-ganti terus nggak tuh nanti? Nah ternyata ganti, dapat yang lebih buruk lah, pripun nanti. Ganti dapat yang lebih buruk, nanti bagaimana? Kan belum tentu gantinya lebih baik, lebih baik, belum tentu. Makanya satu yang ada di wet disyukuri, nih. Jenengan kalau menjaga suami jenengan yang rusak tadi, yang penting jenengan gak ikut rusak. Maka apapun yang terjadi, jenengan akan semakin mulia, semakin mulia dan semakin mulia. Karena Allah akan memuliakan orang yang seperti seperti ini. Nah dalam cerita tersebut diceritakan, suami ini tiap hari dirasani Junu dewi. Jadi si istri ini punya kelompok pengajian ibu-ibu al murumbiu jadi bukan pengajian ya, ngerumpi ya. Ngerasani biasa kan ibu-ibu kalau kumpul ngerasani toh Bu ya. Ya, yang di sini enggak toh? Enggak. Tapi biasanya ibu-ibu kan suka begitu kan? Entah ngerasani berita, ngerasani tonggo, kasus apa pokoknya ada yang diobrolkan. Lah ini sekelompok ibu-ibu ini kalau kumpul enggak ngobrolkan orang lain, yang diobrolkan suami masing-masing. Bojokelnya terang genah. Suami saya tuh enggak genah. Wah, udah pokoknya orang begini, orang begini, orang begini. Lah anehnya, istri yang satu ini mengumpulkan teman-temannya cuman untuk dongengi suami saya itu begini, suami saya itu begini, saya itu jengkel dengan suami saya. Tiap hari kumpul ngelek-ngelek bojonya Dewi. lah suaminya itu ngerti, istri saya ini kalau kumpul sama wanita-wanita jelek-jelekin saya ngerti, tapi kan tidak punya bukti, tidak punya bukti. Akhirnya suatu hari kok yon ya dilalah. Dia pas pulang, istrinya pas kumpul sama temen-temennya, pas ngobrolkan suaminya, ngelek-ngelek suaminya. Suaminya ambil kertas, buku ya, ambil buku, ditulis semua ucapan istrinya. Dulu belum ada yang namanya MP3. Dulu belum ada yang namanya tape untuk mere merekam. Jadi kerungune apa? Yo ya dicatat jam sekian di rumah saya, kumpul sekian orang, istri saya ngomong begini. Catat terus. Tanggapannya teman-temannya dicatat. Ya. Nah, terus istrinya ini mengatakan begini, kawan-kawan, dah cukup kita dengarkan obrolan menjelek-jelekkan suami saya. Suami saya itu jelek-jelek begitu, tapi kalau dia itu duduk selalu mau bangun, dia mau habis ada acara apa, nutupnya tuh Al-Fatihah. Jadi ya kita tiru akhlak suami saya yang satu itu apa apik mungkin ketok. Mari kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, pulang semua. Wah, suami kan punya bekal nih. Ini surat apa namanya? rekaman ya, rekaman obrolannya. Maka lapor sama mertuanya. Ini loh, Pak, istri saya ini berkali-kali begini, saya nggak punya buktinya. Sekarang saya punya buktinya. Tolong istri saya dinasehati. Wih, sini berdek, Punya bukti apa itu? Ya punya bukti apa? Karena takut dimarahin sama bapaknya. Ya, takut dimarahin sama bapaknya. Akhirnya dikumpulkan keluarga untuk nasehati si istri ini. Lah ketika diminta buktinya, ketika diminta buktinya, coba buktinya buat sini, siap, suami mantep. Suaminya man, mantep, disodorkan buku. Dikebet, lah kok kotong kabeh. Buku ini dibuka, kotong semua tulisannya, pakai bolpen ya, hilang semua. Kecuali yang terakhir, Al-Fatihah. Lah Al-Fatihah itu masih ada ditulis sama suaminya itu surat Fatihah itu masih masih ada. Terus ngomong cerita, sebetulnya tuh obrolannya begini, begini, begini. Istrinya mendengarkan. Terakhirnya tuh ngomong, satu kebaikan suami saya itu kalau nutup majlis selalu mengucapkan Al-Fatihah. Lah yang ada tinggal Al-Fatihah. Akhirnya istrinya nangis, istrinya nangis. Akhirnya ngaku, sebetulnya yang diomongkan suami saya itu betul semua. Betul semua. Saya tobat sekarang ini. Lah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Semua keburukannya tadi itu dihapus tulisannya oleh Allah yang tersisa cuman kebaikan surat Al Al-Fatihah. Dan itu salah satu dalil dari kisah orang-orang soleh. Membaca surat Al-Fatihah bisa menghapuskan semua keburukan yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau kita duduk-duduk ngobrol-ngobrol, lambok minimal. Mari kita tutup majelis ngerumpi ini. Dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Lo minimal, lo ketimbang dosa kabeh kan minimal ada kebaikannya. Innal hasanat yudhibna sayyat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Cukup jelas? Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk belajar surat Al-Fatihah. Kembali kita ulang. Surat Al-Fatihah itu khilaf ulama, surat makiyah atau madaniyah. Sebagian ulama mengatakan makiyah, sebagian ulama mengatakan surat madaniyah. Apa itu surat makiyah? Apa itu surat madaniyah? Al-Quran itu 114 surat dibagi menjadi dua kelompok. Ada surat yang namanya surat Makkiyah, ada surat yang namanya surat Madaniyah. Makkiyah dari, dari asal kota Mek, Mekah, Madaniyah dari, dari nama kota Madi, Madinah. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nah surat Makkiyah itu adalah surat yang ayat-ayatnya itu turun di kota Mekah. Surat Madaniyah adalah surat yang ayat-ayatnya atau surat secara keseluruhan turun di kota Madi, Madinah. Atau surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berangkat hi, hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah. Intinya di situ. Lah, bedanya apa surat Makkiyah dan Madaniyah? Lah kalau surat Makkiyah itu Nabi belum hijrah, maka isinya kebanyakan adalah tentang masalah tauhid. Seruan pada orang-orang kafir untuk memeluk agama Islam, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat Madaniyah karena udah pada masuk Islam di Madinah setelah hijrah, isinya kebanyakan adalah yang diajak ngomong oleh Allah orang-orang yang beriman. Maka di antara ciri-ciri surat Madaniyah adalah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada surat yang ayat-ayatnya seperti itu, itu ciri-ciri surat yang turun di di Madinah atau setelah Nabi berangkat hijrah. Lah surat ada yang khilaf. Ini Madaniyah atau Makiyah? Termasuk surat yang khilaf. Beda pendapat ulama. Ini Makiyah atau Madaniyah adalah surat Al-Fatihah. Sebagian mengatakan ini Makiyah, sebagian mengatakan ini Madaniyah. Lah surat Al-Fatihah ada tujuh ayat. Ayat pertamanya menurut Imam Syafi'i adalah basmalah bismillahirrahmanirrahim. Karena itu orang yang sholat rukun wajib dia baca Al-Fatihah. Kalau sampai dia baca Al-Fatihah kok langsung alhamdulillahirobbilalamin dalam madhab Syafi'i maka sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Berarti Al-Fatihahnya kurang satu ayat. Lah kalau kurang satu ayat berarti belum baca surat Al-Fatihah. Padahal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap solat orang yang solat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Kecuali orang yang makmum masbuk ya terlambat. Lah imamnya sudah rukuk, lihat dia enggak baca Al-Fatihah, ikut rukuknya sudah tercatat dapat satu ru, rukuk atau satu rokaat. Kemudian Surat Al-Fatihah ini tadi tujuh ayat, yang pertama basmalah. Kasus, Beb, saya sholat, imamnya kok langsung Alhamdulillahirobbilalamin di Medina atau di Mekah. Karena madhab yang di sana bukan madhab Syafi'i, ya bukan madhab Syafi'i. Bagaimana, Beb? Itu mereka baca basmalah, tetapi tidak dikeraskan, bacanya dipelan pelankan. Jadi kita jadi makmumnya sah-sah saja. Jadi makmumnya sah-sah saja. Kecuali kalau kita tahu imamnya mengatakan aku ora gelem maca bismillah. Kalau ada imam masjid mengatakan saya tidak mau baca bismillah, jenengan katakan pada imam itu, saya tidak mau jadi makmum jenengan. Paham ya? Artinya cari masjid yang lain. Mungkin ada orang yang ngomong begini, Habib, lah itu masjid yang terdekat di rumah saya. Itu masjid yang terdekat di rumah saya. Ya jawabannya sepele. Jenengan itu kalau sakit cari rumah sakit terdekat atau rumah sakit terbaik. Cari dokter, dokter terdekat atau dokter terbaik. Hah? Ter terbaik. Cari toko yang jual pakaian terdekat atau toko yang jual pakaiannya terbaik dan termurah. Terbaik dan ter termurah. Cari warung sate tonggone dhewe tapi atos alot atau agak jauh tapi enak. Jauh tapi enak. Lah kalau sholat cari masjid yang enggak pakai bismillah atau masjid yang pakai bismillah? Jadi yang enggak mau pakai bismillah ya monggo kerso tapi jenengan carilah masjid yang pakai bis bismillah. Karena ini urusannya bukan makan sate, Urusannya bukan beli pakaian, ini urusannya bukan berobat ke dokter. Urusannya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah kita cari yang terbaik menurut madhab kita, madhab Syafi'i. Lah yang enggak baca basmalah bagaimana? Ya monggo kersa enggak jadi masalah. Kan itu juga punya aturan sen sendiri. Betul atau salah? Dua-duanya betul, tidak ada yang salah. Yang salah cuma satu, yang anti basmalah. Aku moh maca bismillah, bid'ah Nah ini ini salah karena nggak ada ulama mengatakan baca basmalah bid'ah itu tidak tidak ada. Cari tafsir al-fatihah model manapun. Ya baca Bismillah kalau yang tidak mau ada yang mengatakan itu sunnah bukan wah wajib kan seperti itu. Lain dengan mazhab syafi'i hukumnya baca basmalah adalah wajib. Nah ini tujuh ada tujuh ayat. Kita akan akan bahas Dikatakan umul kitab semua isi Al-Quran ada di Al-Fatihah. Tujuh ayat kok bisa merangkum semua Al-Quran. Tujuh ayat, tapi bisa merangkum semua isi Al-Quran. Al Sebab surat Al-Fatihah itu kalau ibarat buku adalah pikiran-pikiran pokok. Pikiran-pikiran pokok. Sub, istilahnya judul-judul utamanya. Surat-surat yang lain itu cuma pengembangan dari surat Al-Fatihah. Al-Quran secara garis besar dibagi menjadi ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid ya tentang keesaannya Allah, sifat-sifatnya Allah, ya. Afalnya Allah, ilmu tauhid. Kemudian yang kedua berisi tentang ilmu ibadah. Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Yang ketiga berisi tentang sejarah. Ya tentang sejarah, sejarah nabi-nabi yang terdahulu, sejarah rasul-rasul yang terdahulu, sejarah wali-wali yang terdahulu. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an ini berisi ilmu tentang penyucian ha, hati. Dan semua empat ilmu ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya dikatakan Al-Fatihah induknya Al-Qur'an. Inti sari daripada Al-Qur'an. Sampai di sini jelas? Ya Mas Roni Ekonya kurangi dikit Basnya ditambah dikit Alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya. Insya Allah nanti kita bisa bahas enak Ini masih teori ya Teoritis Tapi teori ini harus disampaikan Teori ini harus disampaikan Karena kita kan belajar Kita ini belajar biar kita semakin nger ngerti Bapak Ibu sekalian Al-Fatihah 7 ayat dan yang menarik, huruf pertamanya adalah konsonan yang paling depan di dalam huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu konsonan paling depan bukan alif. Tapi ba. Ba. Huruf ba ini yang paling de depan diucapkan. Karena bertemunya dua bibir. Ba. Ba. Paling u, ujung. Huruf hijaiyah yang paling ujung ini kan huruf ba. Ba. Tak masih di dalam. Jim di dalam. Ha di dalam. Ghain di dalam. Kof di dalam. Alif di tengah-tengah. Tapi kalau bak, bak, bak, bak ini ada di di depan. Maka Allah jadikan Al-Fatihah itu surat yang pertama, surat pembuka dan hurufnya juga huruf yang paling de depan. Ini termasuk di antara faedahnya ya. Termasuk di antara hikmahnya. Kemudian yang kedua, huruf ba ini penuh arti. Huruf ba ini penuh arti. Satu huruf inilah yang dikatakan oleh seluruh wali. Rahasia semua Al-Qur'an ada di dalam huruf ba. Mungkin ada orang yang gak, gak nyampe. Wong puluh juz 114 surat. Kok iso kabeh ini yang huruf ba ki karepe Maksudnya piye? Jawaban saya ya gampang, nggak repot-repot. Lawang namanya foto, jumlahnya 100 foto, video jumlahnya 25, file video, masing-masing video 4 GB. Kemudian yang namanya dokumen ada puluhan ribu file. Lah kok wadahe kuwi mung sak flash disk cilik. Cuman satu flash disk kecil kok bisa dihimpun di semua flash disk itu. Lah huruf ba ini seperti flash disk menghimpun semua semuanya. Menghimpun semuanya. Ini permisalan yang pertama. Permisalan yang kedua, duitnya miliaran kok bisa dikatakan rahasianya cuma di password. Jadi kalau nggak tahu passwordnya nggak bisa ngeluarkan duitnya. Ya, mau narik apa namanya uang tunai pasti diminta kartu A ATM. ATM digesek nanti disuruh masukkan pin. Lah pinnya nggak tahu ya naik iso metu. Ya, semua ini dikunci di di passwordnya. Lah passwordnya Al-Quran semuanya. Semua isi Al-Quran itu passwordnya adalah huruf ba. Ini password untuk buka segala-galanya adalah huruf ba. Lah orang yang udah bisa ngerti rahasia huruf ba, maka dia bisa mendalami semua isi Al-Quran dan seluruh isi alam. Karena alam semesta jagat raya ini passwordnya seluruh, alam adalah huruf ba. Itu passwordnya. Jenengan mudeng ya nggak mungkin, nggak mudeng juga nggak apa-apa. Saya, saya ngomong yora ora mudeng, sing ngrungokke ya ora mudeng. Padha-padha ora mudeng. Pokoknya kita sampaikan dulu. Ini wasif ya. Kita bisa mensifatkan teori begini. Tapi kalau teorinya ulama-ulama yang udah ngerti ini kita sampaikan, nanti kita dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tingkat ilmu hati kita masing-masing. Boleh dilanjutkan? Pak lah bak itu artinya apa? Bak. Ini repot kalau ditanya bak itu artinya apa? lewung huruf kok artinya apa? Saya mau nanya, A itu artinya apa? B artinya apa? Kalau jaringan bisa ngartikan huruf C. C artinya apa? Kalau cinta ada yang ngomong tuh. Itu orangnya pasti lagi galau atau jatuh cinta tuh. Satu di antara dua. Kalau nggak galau ya jatuh cinta. D, duit mesti ya pikiran duit. <laughs> Orang ngomong D langsung lihat. Saya, ngomong D langsung kafe ke duit tadi ya. Ah, repot ini kalau K. Lu kawin, tuh itu repot kan ya. Pengen nikah nih. Masya Allah Ini jadi orang itu ditanya arti huruf apa enggak ngerti. Huruf yang punya arti itu ya cuman huruf hijaiyah. Ya, huruf punya arti itu huruf hijaiyah. Ala artinya apa? Fi artinya apa? Ya, huruf hija hijaiyah. Ba itu adalah satu huruf yang mewakili banyak makna. Di antaranya lil musahabah, menunjukkan kebersamaan. Kalau bahasa Indonesia dengan bersama. Dengan atau ber bersama. Berarti Al-Quran ini mau ngasih tahu Allah kepada kita semua. Kita ini tidak mungkin bisa hidup jalan dewi itu nggak mungkin. Kita membutuhkan pertolongan. Kita membutuhkan bantuan. Kita ini nggak bisa berdiri dengan sendiri nggak bisa. Yang namanya jasad butuh roh. Yang namanya roh butuh jasad. Yang namanya tubuh butuh oh otak. Yang namanya otak juga butuh tubuh. Otaknya pinter. Cerdas. Tapi kemudian matanya nggak bisa gerak, mulutnya nggak bisa ngomong, telinganya nggak bisa denger, kakinya nggak bisa gerak, tangannya nggak bisa bergerak sama sekali. Lumpuh total. Nas Allah afiyah wa na'udzubillah min min dzalik. Gimana begitu? Tidak bisa. Atau orang yang Masya Allah tangannya gerak, mulutnya gerak, matanya gerak, kakinya gerak, matanya tajam, telinganya top, tapi begini. Hilang akal, gila, bisa ngasih manfaat. Susah kan? Tidak bisa dia ngasih manfaat dirinya sen sendiri. Semua butuh. Nah yang nggak butuh tuh cuma satu. Qul huwallahu ahad yang gak butuh bantuan, gak butuh kebersamaan, gak butuh sanding dengan siapapun, cuman Allah. Dan inilah dasar ilmu tauhid dari huruf ba. Artinya siapapun manusianya tidak bisa dia hidup dengan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri. Dia selalu butuh pertolongan, dia butuh kebersamaan, dia butuh didampingi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita hidup keluar dari dari huruf ba ini ya mesti celaka. Udah, kok enggak ya? Asa perlu sholat aku. Sholat ra sholat padha wae. Ora perlu sholat. Tak golek duit kelak sugih aku. Sing kerja ya aku dhewe, sing rekoso ya awakku. Ini kelihatannya orang ini kerja, dapat duit. Kita nono, tunggu saja tanggal mainnya. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Ibarat seperti orang begini loh ya. Ngapunten. Jangan pilih mana? Dijorokkan di lantai satu atau digandeng? Ya, digandeng, dipuja-puja, dijak ngobrol sampai lantai lima puluh. Begitu sampai sampai lantai, lantai 50, wah rumongso seneng. Wah, saya diajak lantai 50 naik lift, pemandangannya indah. Terus di sungai itu loh pemandangannya oh bagus. Oh, itu ada kolam renang terus dijuaroke gitu. Pilih yang mana? Dijuarokan di lantai 1 atau di lantai 50? Ya ora pilih kabeh. Mosok pilih dijuarokan gitu kan. Nah ini orang yang yang maksiat, yang sok-sok tadi itu kalau masih masih bisa kerja bagus, ya masih bisa hidup bagus, itu sebetulnya dilulu. Dia dilulu. Lah dilulu ini ibarat seperti orang tadi loh digandeng tapi untuk dijatuhkan, dibawa ke atas, tapi untuk dijorokkan gitu kan auzubillah min mendalik. Nah, kalau kita pengen selamat caranya cuma satu, harus megang bak bersama Allah dengan Allah berkat Allah. Kalau udah begitu pasti hidupnya akan eh enak. Contoh, sebelum saya ngasih contoh, boleh saya kasih cerita dikit? Boleh. Selingan ya, selingan ya. Ini karena ini setan ngantuknya banyak nih malam ini. Saya tadi sebelum turun saya udah ngomong nih, wah aku kok ngantuk pol. Karena udaranya agak panas kan? Panas kena angin semilir gitu kan kena mata jadi jadi ngantuk. Jadi saya udah mandi, mandi lagi biar ngantuknya hi, hilang. Sampai sini saya duduk, saya lihat banyak wajah-wajah terserang setan ngantuk di sini. <laughs> belum belum ngantuk banget, baru setan ngantuk beker, bekerja. Karena setan ngantuk itu betul-betul ah, betul-betul ada. Makanya ngantuk itu kan nular. Cuman ada ada hal yang menular lebih cepat dari ngantuk dan menular lebih lebih cepat dari angop. Angop itu nular, menguap itu ya, itu nular. Nanti kalau ada yang anggap satu kan mesti sebelahnya katut, sebelahnya katut gitu kan? Nah, tapi ada yang lebih cepat nular daripada anggap dan daripada ngantuk. Apakah itu? Ketawa. Biasanya kalau ada satu ketawa, kebawa semuanya ikut ke ketawa. Dan nularnya ketawa cepat. Kalau anggap kan satu-satu. Kalau ketawa bisa langsung seribu orang ketawa bareng. Tapi seribu orang anggap bareng pernah lihat? <laughs> Loh, ya toh. ketawa bisa bareng. Anggap bareng nggak ada. Ngantuk masalah, ngantuk bareng nggak ada kan satu satu satu satu. Tapi kalau ketawa bisa berlangsung. Memang hidup ini harus ada ketawanya, tapi jangan banyak-banyak. Rasul mengatakan bil makna hendaknya kalian itu sedikit tertawa, banyak mena menangis. Artinya jangan sampai nggak ketawa sama sekali, stres nanti. Hidup itu butuh ketawa, termasuk sunatullah. Makanya sahabat itu ada sahabat yang buat Rasul ketawa ada. Ada sahabat yang yang hobinya itu buat Rasulullah SAW ketawa. Dan Rasul kadang juga buat buat nangis juga buat ketawa dalam satu waktu. Ditangiskan setelah itu dibuat ketawa sama Rasulullah. Seperti cerita nenek-nenek itu yang nanya dengan sungguh-sungguh. Kanjeng Nabi itu kalau lagi ngerjain orang juga sungguh-sungguh. Bayangin nenek-nenek datang ke tempatnya Rasulullah, Kanjeng Nabi, badai tanglet kalau bahasa orang Jawa gitu kan. Kulon ini benjang melebet surga nopo neraka. Bingung nih, nasibnya surga atau neraka? Nabi jawabnya enteng, enteng jawabnya. Ngapunten Bu, pakai bahasa Jawa terjemahan ya. Jadi ngapunten Bu. Itu di surga nggak ada orang tua. Dia langsung geblak nangis tuh ya. Nangis, nangisnya udah rodok pol. <laughs> Nangisnya rodok pol Kanjeng Nabi lanjutkan sabdanya. Maksud saya Bu, nanti kalau ibu masuk surga jadi nom wo senang ditangiskan dulu, ini kan guyonnya kanjeng Nabi kan guyon intelek, tapi kan ini termasuk ngerjain kelas tinggi atau biasa-biasa nih? Kelas tinggi tapi yang manfaat, bukan bukan guyon ngawur-ngawur itu ti, tidak seperti itu. Memang Rasul punya selera humor yang yang bagus, selera humor yang yang bagus. Sunatullah orang yang harus punya punya humor. Sama istrinya Rasul juga humor. Itu loh yang yang apa ya, matanya hitam gitu ya. Gula sing ireng sing di. Lah wong kabeh kan menungso motone ana ireng itu ya. <laughs> Rasul kalau ngomong seperti itu ada ada ada guyonnya. Ada sahabat yang ngerjain ngerjain Rasulullah. Dan Rasul cinta sama sahabat ini, ngerjain Rasulullah, jangan ditiru, jangan ngerjain saya. <laughs> Wah, wah Rasulullah aja dikerjain nggak apa-apa, Habib saya kerjain gitu ya. Jangan. Rasulullah kuat, oh, rahmatnya luar biasa. Kalau saya ini marahnya juga luar biasa. <laughs> Ya, marahnya banyak ya. Semoga kasih sayangnya juga, Mbak banyak setan ku ya akeh gitu. Kanjeng Nabi setane wis dadi Islam. Gitu. Udah, udah nyerah yang goda Rasul ya. Karena sunatullah pasti ada yang yang goda. Tapi kalau goda Rasulullah udah masuk Islam, tunduk jadi masuk Islam. Itu yang goda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada satu sahabat yang banyak cerita itu kan datang ke tempat Rasulullah ngasih kurma. <clears throat> apa tenan. Kanjeng Nabi monggo kurma. Silakan di, di diicipi ya Rasulullah, langsung aja dimakan. Biar seneng hati saya. Ya Rasul mau nyenengin sahabat dikasih kurma ya langsung dimakan. Tapi sahabat ini ngomong Rasul kalau makan sendiri kan tidak enak. Boleh saya temani? Oh ya silakan. Nah ini yang nemeni yang ngasih dan makannya banyak sekali. Udah kenyang ditinggal Rasulullah, ditinggal. Enggak lama datang satu orang. Rasulullah iya mau minta uang. Uang apa? Korma. Tadi katanya Rasul pesan korma belum dibayar. Saya suruh nagih sekarang. Oh coba tiru gitu ya. <clears throat> Tapi ini sahabat yang satu ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dicintai ya ada ada kabar gembira untuk sahabat yang satu satu ini. Eh boleh ketawa tapi jangan terlampau ba banyak. Jangan sampai nggak ketawa karena nggak sehat untuk hidup. Ya, nggak sehat. Hidup tuh harus ada ketawanya. Orang-orang soleh punya waktu-waktu untuk ketawa ada. Waktu humor. Saya kumpul sama orang-orang soleh yang sepuh-sepuh itu mereka kalau udah lagi humor gitu ya saya nanti kepengkel-pengkel kok. Karena lucunya luar luar biasa. Orang-orang dulu tuh ngobrolnya santai, lucunya tuh nggak seperti anak muda sekarang lah. Pol ini. Ini ada sebuah cerita sekedar selingan biar jenengan ngantuknya hilang Ya, semoga ada kaitannya. Ada orang kaya pol sugih pol, mungkin-mungkin jenengan jenengan sugih buatan pol. Nah kalau buatan pol kan nanti kan terus nambah terus kan. Kalau udah pol kan mandek. Pilih mana? Sugih yang pol atau yang yang buatan pol? Kan sugih sih judulnya sugih. Kalau kaya pol itu berarti mentok kan? Tidak bisa nambah. Kalau kaya belum pol berarti kan nambah. Lah jenengan pilih yang pol atau yang belum pol? Walau mau bayangke kok dadak milih-milih kok. Mau <laughs> bayangkan aja dadak dipikir sudah semuanya padha wae ya pol urung pol ya penting sugih gitu. Sugih berkah Insya Allah. Nah ini orang kaya yang kekayaannya luar biasa ini beliau bosan Bosan sama kenikmatan duniawi, bosan semua sugih. Mau kemana pun sudah dilakoni, apapun sudah dilakoni. Jadi nikmat duniawi ah, biasa. Makanya kadang wong sugih kan rada aneh, wong sugih kan rada aneh. Sing melarat pengen neng hotel, sing sugih turun neng pinggir sawah. Aneh loh. Kan begitu biasanya. Orang yang yang yang kaya, yang sudah kaya pol itu justru pengen tidur di kubu di pinggir sawah, kan begitu. Tapi yang yang miskin pengen tidur di hotel ber Berbintang, soalnya kan cek larat. Masih miskin. Nanti kalau udah kaya ada ada kaya anyaran, ada kaya udah lawas gitu ya. Oh, ada kaya yang sudah pol. Nah, yang sudah pol ini biasanya bosen dengan dengan kegiatan yang model menurut bosen. Nah, ini udah bosen, udah males dengan segala glamor kekayaan. Datang ke tempatnya seorang kiai. Kiai, saya bosen hidup di dunia, saya tak siap-siap mati mohon kiai. Maksudnya saya pengen masuk surga Kiai. Ini sekarang saya sudah akan semua sawah saya buat Kiai. Bayang Nogi wong sugih pol nyedekahkan sawahnya semua buat Kiai. Terus nanya, "Kiai, sekarang saya udah bisa masuk surga belum?" Kiai jawab, "Tidak mungkin bisa." Tidak mungkin bisa. Kaget, tidak mungkin bisa ya? Iya. Pulang dia sama sedih mikir. Semua sawah saya itu nilainya miliaran. Saya sedekahkan kiai katanya tidak mungkin, tidak mungkin masuk surga. Lah pripun? Akhirnya datang lagi hebatnya kiainya. Yai, iya. Rumah-rumah saya saya sedekahkan ke orang-orang banyak kemarin, Yai. Saya udah bisa masuk surga, Yai. Orang mungkin iso. Bingung dia. Pulang lagi. Lalu seminggu datang lagi. Yai, alhamdulillah sekarang ini harta saya udah 50% saya kasihkan fuqara wal masakin anak yatim semua janda saya kasih semuanya. 50% kekayaan saya. Saya udah bisa masuk surga? Tidak mungkin bisa. Wah, akhirnya nangis, "Yai, pun saya tobat. Saya tidak akan mabuk lagi. Saya tidak akan mencuri, tidak akan menipu, saya tidak akan berbuat maksiat, Yai. sekarang saya sekarang saya bisa masuk surga enggak, Yai? Orang mungkin iso. Arab mlebu surga ki mati ose. Kamu gak mungkin bisa masuk surga sekarang, mati dulu baru nanti masuk surga. Maksud saya begitu. Entah duitnya tapi ya. Baru diterangkan maksudnya. Makanya kalau tanya sama kiai Habib ulama tuh dicetok kezik gitu ya. Oh dia tadi kan tanya sekarang saya bisa masuk surga? Lah kiai jawab, tidak mungkin kan betul, mau sekarang. Tidak mungkin. Kamu mati dulu, nanti baru masuk surga, kan begitu. Ya ini ini selingan saja, ngantuknya sudah hilang. Sudah ya, silakan nanti diceritakan pada teman-temannya. Siapa tahu yang stres terhibur kan lumayan dapat ganjaran. Termasuk yang mau bayar utang nggak bisa-bisa itu kasih cerita ini. Nanti biar untuk fresh akhirnya semangat ker kerja. Karena orang kalau nggak fresh akhirnya kerja nggak semangat, akhirnya nggak bisa bayar. Karena dia nggak ada ikhtiarnya, tidak ditunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sampai di mana tadi? Ba. Nah, termasuk diantaranya huruf ba itu adalah kita kalau mau minum kita baca bismillahirrahmanirrahim. gitu kan? Nah, kenapa minum baca bismillah? Karena kita butuh bak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin cangkir ini sampai di mulut kecuali dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya mau minum. Sudah minum semuanya? Lebok ngomong belum begitu loh ya. Airnya udah habis? Loh, jangan bohong. Lah mesti ada seperapat gitu loh ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Bak Bak itu dengan Bak itu bersama. Bak itu berkat. Ya, bak itu ber berkat. Bahasa Arab juga mengartikan bak itu sumpah. Billah. Billah, billah. Seperti wallahi, billahi itu sum sumpah. Awal huruf ba di Al-Fatihah artinya adalah untuk tabarruk dan untuk kebersamaan. Untuk mengambil berkah dan menunjukkan kebersamaan. Ba ini dikaitkan dengan isim bismillah. Dengan berkat nama Allah. Dengan membawa nama Allah. Dengan memohon pertolongan berkat nama Allah. Lah hidup kita tidak mungkin bisa kalau kita tidak mau menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Coba saya mau ngajak jenengan mereteli diri sendiri. Ya, coba. Ada di sini yang lahir tanpa ayah? Tidak ada. Lahir tanpa ibu? Tidak ada. Orang mau lahir ya butuh ayah, butuh i, ibu. Itu kan manusia yang yang umumnya. Tapi Allah ngasih contoh. Ada manusia yang lahir tanpa ibu. Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa. Nabi Isa pakai ibu. Nabi Adam. Ada manusia yang lahir ya tanpa bapak. Yaitu Nabi I, Isa alaihissalam. Ya, ada contoh-contohnya. Allah menunjukkan kuasanya. Nah kita sebagai manusia disuruhnya dari yang kamu miliki semua itu sebetulnya bukan dari orang lain. Makanya kadang kita nggak boleh sombong kan? Itu rumah siapa yang ngasih kalau bukan saya? Ini sombong ini. Nah kamu rumah ngasih dia. Nah kamu uangnya dikasih siapa? Uangnya dikasih? Dikasih. Oh saya kerja. Lah kamu kerja tenaganya dari mana? Punya tenaga ini dari dari mana? Terus orang itu kok mau beli barang kamu, orang itu mau jujur sama kamu, itu yang gerakkan siapa? Yang menundukkan orang itu untuk kamu siapa? Ada maha kuat yang ngatur semua ini. Dan maha kuat itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketika orang meyakini dengan sepenuh hati Allah itu ada. Allah itu ada. Kalau orang Jawa bilang Gusti Boten Sari. Allah itu tidak tidur Dalam arti Allah itu ada Allah ngatur semuanya Allah maha melihat, Allah maha man, mendengar Yakin seperti itu Mestinya kita selalu minta tolong pada zat yang begitu Atau enggak minta tolong Nanya Misal ada orang di Solo ini mengatakan begini Siapa yang butuh duit silahkan datang ke rumah saya, saya kasih Siapa yang mau berobat silahkan datang ke rumah sakit saya, saya urusin sampai selesai. Siapa yang butuh, siapa yang mau perlindungan akan saya lindungi. Saya punya kekuatan yang luar biasa. Saya mau nanya, merasa aman tidak kita tinggal di Solo? Aman tuh? Merasa aman. Kenapa? Ada yang jamin, ada yang jamin. Nah sekarang Allah dengan Asmaul Husna itu lihat yang saya tempelkan di mihrab yang sebelas itu tuh Asmaul Husna 99 nama itu. Itu semua kan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nunjukkan dirinya aku yang maha menaklukkan. Aku yang maha memberi. Aku yang maha, aku yang maha, aku yang maha dan Allah itu ada. Tinggal kita ngomong Gusti, saya nunut kekuatanmu. Selesai. Lah ngono kok ora gelem. Kuncinya di mana? Di sini atau di sini? Di mulut atau di hati? Nah hatinya tinggal dicantolkan saja dengan kekuatannya Allah kan selesai. Paham maksud saya? Paham? Hati dicantolkan dengan kekuatannya Allah selesai. Nah kalau orang udah begitu kira-kira mudah putus asa atau tidak akan pernah putus asa? Tidak akan pernah putus asa. Makanya Allah mengatakan, Allah mengatakan, "Ana inda 'abdi bi falyadzunna bi masya." Aku sesuai prasangka hambaku hendaknya dia berprasangka kepadaku sesuai dia yang mau, terserah dia apa prasangkanya. Kalau kita sudah menguasai ini, maka tiap hari kita akan prasangkanya baik kepada Allah. enggak oh, mungkin, enggak mungkin saya enggak dapat rezeki. Allah Maha Kaya, Allah Maha memberi rezeki. Pasti Allah mengurus saya. Tenang. Punya Allah nih, bak. Dia bawa nih Allah nih. Kemana-mana dia bawa, bawa Allah. Sayangnya, Allah nih kita bawa cuman kalau kepepet pol. Baru ingat sama Allah. Ngapunten ya, kepepet belum pol itu nggak ingat Allah. Betul kan? Kepepet belum pol itu nggak ingat Allah. Kalau udah kepepetnya pol, baru ingat Allah. Ya alhamdulillah masih ingat. Tapi nunggu kepepet pol. Padahal Allah nggak mau kita gitu. Allah maunya kita itu dari awal langkah selalu udah gandeng Gusti Allah. Kekuatan Allah kita gandeng butuh. Ya Allah tolong. Ya Allah tolong saya rahmati. Ya Allah tolong saya dibantu. Ya Allah tolong saya dikasih. Ya Allah tolong, tolong, tolong, tolong. Orang orang yang udah begini nggak mungkin hidupnya stres nggak mungkin. Contoh, saya nih ngelola Masjid ar bersama teman-teman ini memeraktekan huruf ba. Ini ajang mujahadah, ajang mujah mujahadah. Simple, bangunan tiga lantai. Biaya paling sedikit 3M. Bangunannya tok itu paling sedikit 3 3M. Tanah 2,65. Berarti berapa itu? 5,65 plus lain-lain 6M. Plus lain-lain 6 6M. Penghasilan satu bulan, bu. Lo namanya Ustadz. Saya kan kerjaannya sedikit Ustadz sama nulis buku kan. Buku yang laku berapa yang gak ngerti. Lo namanya diundang ceramah mosok begini. Habib kalau kami undang tarifnya berapa lah kurang ajar sing takon. Emangnya saya penyanyi dangdut ya. Emangnya saya penyanyi ini. Habib kalau apa namanya diundang itu bayarnya berapa loh? Emangnya saya ini orang bayaran gitu ya. Bayarannya bayarannya berapa? Kan aneh gitu kan? Ya ada yang bayar, ada yang tidak bayar. Kalau bayar kan juga istilahnya orang ngasih hadiah gitu kan? Itu sunnah Rasul karena ngasih hadiah adalah tanda jin, cinta. Hadiah itu kemudian kan kita kita kumpulkan untuk beli susu, beli air, ya untuk listrik, listrik bangunan yang segini besar untuk PDAM-nya. Kira-kira cukup enggak? Saya kasih tahu, belas lah cukup. Ya, kurang pol. Itu kurang pol. Sangat kurang, gak mungkin cukup. Tidak mungkin cukup. Nah, misalnya Mas Edwin pas di markas Arodo. Ini kalau makan kira-kira berapa piring itu? Pas kerja bakti gitu, badan gede gitu kan. Mas Roni rambut tambah gondrong itu makannya berapa banyak itu? Ya, Jumat malam Sabtu teman-teman nih ya, sekitar 3000 orang kalau pas pas legi ya pas maulid atau pas yang hari legi itu itu kira-kira berasnya berapa berapa kilo dan seterusnya dan seterusnya untuk operasional nggak mungkin cukup nggak mungkin cukup kalau saya tidak belajar huruf ba stres miskin pintu akan saya tutup maaf pengajian libur nggak punya duit itu kalau nggak menguasai huruf sudah saya tutup itu. Habibnya ada wes ngomong lungo lungo lungo lungo. Mesti akan begitu. Kenapa? Karena tidak ada uang kan malu raiso nyugui, gak bisa ini kalau karena mengandalkan pengha, penghasilan. Lah untungnya kami dididik sama orang-orang soleh terdahulu para ulama surat Al-Fatihah ki dengosik gitu. Sebelum yang lain dengos surat Al-Fatihah. Fatihah. Al-Fatihah dengar bismillah. Lah bismillah dengar huruf ba. Mudeng itu dulu satu itu kuncinya hidup ya itu. Kalau udah paham itu ya Insya Allah uripmu tenang gitu loh. Mau goncangan seperti apapun, ombak seperti apapun, badai seperti apapun, tenang. Akan tuh tenang. Itu butuh waktu latihan terus kan, latihan lama-lama kan bisa mapan. Lama-lama akan mapan seperti orang jalan kan. Belajar jalan ya berangkang, nanti jatuh berangkang, jatuh ngadeg, jatuh ngadeg, jatuh jalan. Lama-lama kan ma, mapan, akhirnya bisa lari. Kalau dipikir nalar, akal, otak, logika, orang mungkin iso. Tapi dengan huruf bak tadi jadi bisa semuanya. Lah kenapa? Orang duit duit. Lah Allah sing duit duit kok bingung. Yang punya duit siapa? Yang punya duit siapa? Allah kan? Nah, terus Allah nyuruh kita ngapa? Minta. Allah nyuruh kita min, minta. Minta kepada siapa? Udu'uni astajib lakum. Jaluk okar aku tak mani. Saya kabulkan minta apapun. Allah yang ngomong. Lah kita kok dadak ngurusi? Lah saya ini paling diundang orang ya kadang dikasih, kadang nggak dikasih. Kasih ada yang banyak, ada yang sedih, sedikit. Lebih banyak yang sedikit daripada yang banyak. Misal begitu kan? Loh terus untuk ini, untuk ini detail itu nggak cukup. Wis mungkin aku iso. Awak mungkin duit-duit sak pira ya mungkin iso. Soalnya mana orang di duit. Walaupun kamu punya duit itu nggak mungkin bi bisa. Kamu punya tenaga nggak mungkin bisa. Kamu punya kepandean nggak mungkin bisa. Karena sejatinya manusia itu bodoh, manusia itu lemah, manusia itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang membuat bisa hanya Allah. Makanya bila Gusti kula mboten gadah kegiatan la haula wala quwata illa bika ya Allah atau la haula wala quwata illa billah. Kamu yang bisa buat saya kuat ya Allah. Tolong jadikan saya kuat. Tolong selamatkan saya. Kamu yang maha kaya ya Allah, tolong beri saya kecukupan. Kamu yang maha menyelesaikan masalah ya Allah, tolong selesaikan masalah saya. Dan itu harus diajarkan pada hati kita tiap hari 24 jam setiap detik. Orang mau bar salat. Besolat khusus Hanya Engkau yang dapat menolong aku ya Allah. Khusus Selesai salat wis lalinah sama Allahnya. Wilinge sepokne nenggar aku kerja, tenanan mesti untuk duit, barang tenanan terus ra untuk duit, stres. Karena dia bawa Allahnya cuma habis salat. Habis doa, habis salat. Setelah itu enggak enggak sama Allah lagi. Lah sama Allah itu bukan cuma waktu sholat atau setelah sholat 24 jam tiap tarikan nafas, hembusan nafas itu harus ada Allah dalam pikiran, dalam hati kita. Tidak boleh pedot. Itu yang namanya Bismillah yaitu. Gampang? Gampang atau angel? Gampang atau angel? Angel nopo gampil? Gampang atau? Ya latihan. Oh, saya juga lagi latihan kok ya. Lulusnya kapan? Yembu. Ya, Nanti kalau udah akhir umur husnul khotimah itu baru lu lulus. Lu kadang itu sama setan digoda setan yo. Ya Allahnya ingat. Ya, ingat Allah tapi digoda setan. Kan ada orang yang digoda setan maksiat tapi dia ingat sama Allah. Kenapa? Karena itu Allah mau nunjukkan sama dia, awakmu tetap raiso, mau menghindari maksiat ya kamu betul-betul minta tolong sama saya. Kamu tuh lemah. Kamu itu le, lemah, tidak bisa kamu menghindar dari maksiat kecuali dengan pertolongan dari dariku. Makanya sing tenanan jaluk tulungi. Ojo sok rumangsa aku sholat ngaji, pengajian terus pandangan mata aku tundukkan mungkin aku kekudu wong wedok seram mungkin. Oh, ini gaya ini. <laughs> Ini gaya. Ngomong orang mungkin ini gaya. Lah wong setan ora ngomong apa yang namanya orang-orang saja nggak berani ngomong nggak mungkin kok. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diparani iblis, bukan setan. Setan kan cuma utusan kerucuk-kerucuk itu setan. Iblis ini pimpinannya setan, presidennya setan, iblis turun tangan langsung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena kalau model kerucuk-kerucuk dikirim genah kobong. Lo kerucuk kok marani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hurung nyedak wes kobong. Enggak bisa. Nah, ini untuk untuk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani turun langsung pimpinannya para setan, iblisnya sendiri yang dilaknat Allah itu turun menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, selamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu iblis. Akhirnya iblisnya ngomong, "Dah, kamu sudah selamat dari godaan saya, wahai Abdul Qadir. Selamat untuk kamu." Jawabannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang ora aku urung selamat, yen aku urung mati husnul khotimah urung selamat teko godaanmu." Lah kok sekarang lagi sholat limang waktu, bakdiah qobliyah, ngaji sedino limang juz, gaya orang mungkin aku maksiat. Wah, oh, mestilah kejegur awakmu. Paham maksud saya? Harus bawa Allah 24 jam Allah itu ada di hati dan itu butuh latihan. Makanya kita disuruh zikir sebanyak mungkin mungkin karena itu disifatkan di Al-Qur'an ciri-ciri orang yang betul-betul iman sama Allah alladzina yadhkurunallaha Orang-orang yang selalu senantiasa nggak pernah berhenti menyebut-nyebut Allah dengan hatinya, lisannya, pikirannya, qiyamah wa qu'udan wa ala junubim ngadeg, berdiri, duduk maupun berbaring. Dalam semua kondisi itu Allah yang disebut. Nah, kalau orang udah begitu ya enak. Seperti yang saya ceritakan kakek saya dulu masih ingat kakek saya? Cerita tentang kakek saya masih ingat ibu-ibu? Bapak-bapak masih ingat? Saya ulang dikit boleh? Ya, ngapunten, ini saya cerita apa adanya. Kalau bapak saya, ayah saya akan mendengarkan di luar. Kakek saya itu meninggal umur 93 tahun. Itu umur. Saya minta sama Allah minimal umur saya pengen podo sama kakek saya, minimal itu. Lu aku cek pengen ngajar sing akeh, aku akeh soalnya. Dia pengen ngajar yang banyak. Pengen cari bekal yang banyak untuk ke akhirat. Karena kalau cedak-cedak kakek dosa urung, urung siap. Ya, pengennya panjang dulu, panjang juga yang nggak bakal pernah siap. Oh, dosa itu mesti nambah kok ya. Tetap ada tiap hari do, dosa. Pengennya akhir husnul khotimah tapi umur minimal seperti kakek saya 93 tahun. Syukur-syukur bisa mengalahkan rekor kakek saya. Kisah 93 saya pengennya 100 lah, 104 atau 108. Ya, Mbah Umar ini 100, 105 sekarang. Mbah Umar Syahid itu 105. Meninggal umur 93 tahun. Nah kakek saya ini hidupnya Masya Allah Ngapunten Saya ngomong belak-belakan Seorang pria dengan tingkat kemelaratan Pol, yaitu kakek saya Melarat pol Jadi jangan jangan jenengan kira kakek saya itu Sugi, duitnya akeh Melarat pol Ini bukan saya menghina kakek saya enggak, Justru saya seneng itu Punya kakek yang luar biasa ini dengan kehidupan ekonomi yang sangat miskin. Rumah kontrak kadang telat rong tahun, telung tahun. Ya kontraknya ya rumah re, reot. Rumah reot. Ya Allah tidurnya. Udah, saya kalau ingat gitu ya. Rasanya kena urip ngono ya. Wis tak seneng ke pol gitu. Tapi kakek saya kan tidak butuh disenangkan begitu-begitu. Butuhnya disenangkan begini nih. Disenangkan seperti seperti ini. Nah, ketika akhir-akhir umur karena sudah nggak bisa kerja kan? Nah, kebetulan kakek saya itu melarat pol, anak-anaknya nggak ada yang sugi. Berarti kan melaratnya tambah pol. Wes melarat pol, anak-anaknya yo melarat kabeh gitu loh. Pas-pasan misalnya bapak saya itu buat buat ngidupi saya, ibu saya, adik-adik saya itu udah akeh kempisnya timbang kembangi. Nggak percaya tanya sama ayah saya di luar itu perjuangan beliau ini Saya jadi begini kan perjuangan ayah ayah saya yang mati-matian, ibu saya mati-matian ngopeni saya. Dalam kondisi yang susah, udah nggak bisa kerja, tua renta, tidak pernah meninggalkan sholat duha, nggak pernah meninggalkan sholat tahajud, tidak pernah nolak tamu. Tamu datang tuh nggak ada yang nyenengkan, gerteko mesti gersuloh Habib, Sapi saya dibawa ke Bogor sampai hari ini belum dibayar. Habib, saya banyak utang ini gimana? Habib, pokoknya model stres kabeh. Enak enggak punya tamu wong stres-stres itu enak enggak itu? Oh ya, nambah stres kan? Tapi kalau orang soleh itu lain. senang, diterima, dilegakan sumpuknya dihilangkan, dimantapkan hatinya. Hidupnya begitu. Hidupnya begitu. Lah bayangno wong wong melarat nekani wong melarat. Lah terus yang ditekani itu e apa gitu. <laughs> Kalau orang orang rodok duit duit nekani wong melarat mesti kan ninggali ya lumayan gitu kan. Lah kalau wong melarat sambat ra duit duit yang ditekani ya padha-padha ra duit duit terus piye? Kan sama-sama pol kondisinya ya. Ini saya mau ceritakan untuk untuk gambaran saja ya, biar biar jenengan bisa ngerasakan seperti apa karena nggak lihat langsung. nggak lihat langsung. Nah, kebetulan di akhir menjelang akhir umurnya rumah itu ngontrak di Kudus di belakang masjid Masjid Agung alun-alun Kudus ya. Di belakang situ ngontrak. Masih reot rumahnya waktu itu. Yang punya rumah datang ngomong Habib mohon maaf bulan depan tidak boleh dikontrak lagi, tidak boleh diperpanjang kontrakannya. Harap bulan depan keluar dari rumah ini karena rumah ini mau saya jual. Oh ya makasih. Lah bule saya cekot-cekot. Terus saya ngarep arah turun nanti. Mau tidur di mana? Ngontrak itu kan gak bisa kalau gak punya duit. Orang apalagi orang sekarang dulu aja begitu. Ngontrak minimal kalau ngontrak setahun ya setahun harus ada dulu kan. Kalau ngontrak dua tahun dibayar setahun orang gak mau mintanya langsung dibayar dua dua tahun. Lah ini duit yang buat bayar kontrakan aja belum punya. Nanti bulan depan kalau harus keluar nyari kontrakan tuh duitnya dari mana? Lah bule saya yang ngomong toh. Ah, bah, lah piye ini Bah? Polos gitu. Ya, kakek saya itu mesem. Coba ini bukannya stres tapi mesem gitu ya. Siapa nih ngomong. Lah kau kira Allah tuh tidur apa? Allah tuh tidak tidur, saya bingung. Coba kalau kalau orang sekarang ngomong begitu mungkin nggak ada bobotnya ya. Tapi ini yang ngomong orang umurnya sudah tua, soleh insya Allah, alim. Ngomongnya begitu. Allah tuh nggak tidur. Kau kira Allah tidur? Allah nggak tidur. Cuman begitu toh. Habis ngomong begitu, let, berapa minggu belum sampai satu bulan yang punya rumah datang bawa pembeli. Bawa pembeli. Lah kakek saya itu udah ngomong sama bibi saya, wes kamu gak usah bingung. Rumah ini nanti kamu yang beli. Tambah bingung atau ya bule saya. Ngontrak raiso, Sok ben sing nuku awakmu kan ya bingung kan? Bingung enggak ini? Insya Allah nanti rumah ini kamu yang yang punya, jadi milik kamu. Kamu beli nanti. Ya subhanallah. Orang datang bawa pembeli, pembelinya cocok. Berarti bulan depan wajib keluar tuh ya. Wong laku kok ya. Habib alhamdulillah ini rumahnya laku sudah dibeli sama bapak ini. Lah bapak yang beli itu kok subhanallah ngomong begini. Pak Habib udah dipakai aja dulu rumahnya, pakai di sini. Wong ini belum mau saya tempati dan belum mau saya kontrakkan sama orang lain. Jadi Pak Habib pakai aja seperti biasanya dulu nanti kontrakannya ya seperti biasanya. Oh, ya kakek saya mesem ngirik bule saya gitu kan. Emangnya Allah tidur apa? Subhanallah kakek saya meninggal. Tidak lama kakek saya meninggal. Lah bule saya itu ya bodoh sama kakek saya. Oh, gak punya suami. Rumah reot, kontrakan. Orang tua sudah enggak ada. Kakak ya bodoh melarate. Terus gimana ini perempuan gitu kan? Ini kontrakan nanti terus bayarnya bagaimana? Kok subhanallah nggak lama setelah kakek saya meninggal, bule saya dilamar seorang pria rabi. Nikah. Lah pria itu kemudian membeli rumah itu, sertifikatnya di atas namakan bule saya, kemudian rumah ini hadiah pernikahan. Baru bule saya iling, rumah ini sebenarnya jadi milikmu. Kelakon gitu. Paham maksud saya enggak? Paham? Jadi orang kalau hatinya udah sama Allah, itu nggak ada yang ruwet. Ruwet ki ora ono. Nah, yang buat kita ruwet tuh karena kita nggak mau ngaitkan hati kita kepada Allah, tapi dikaitkan pada selain Allah. Dikaitkan pada kerjaan ya ruwet, dikaitkan pada kemampuan finansial ya ruwet, dikaitkan pada kemampuan berpikir, kemampuan bekerja, kemampuan bertindak, kemampuan berbuat ya ruwet. Tapi kalau udah ngaku Gusti kula mboten saged nopo napa bismillah kerja usaha ikhtiar tapi pegangannya kepada Allah ya hasilnya nyantai ini contoh ini kan saya buat buat sampel sampel untuk diri saya untuk diri saya sendiri ini kan mujahadah saya ngelawan setan-setan takut melarat nih loh loh ada loh penyakit paling medeni itu terserang virus setan wedi melarat di sini ada yang terjangkit penyakit itu Penyakit yang paling mengerikan penyakit takut melarat. Mohon maaf. Sudah punya simpenan uang 200 juta, ya, simpenan uang 200 juta. Mobil punya tiga, misal mobil punya tiga, rumah ada dua. Kijek mikir, limang tahun menengok piye aku yo. Iki uang hmm. Sakit kelas berat ini. Sehingga mau sedekah aja takut. Wah, ini nata sedekah ki 20 juta lak kelong ya. Terus gue piye? Iki 200 juta rong tentu cukup. Tak sedekahke 20 juta, kira-kira terus aku piye? Mikir takut duitnya kurang itu takut. Lah mikirnya dibalik yang sesuk kayak mati ra duwe sedekah terus ning kubur awakmu piye? Mau dibalik, kalau kamu besok meninggal dunia, atas juta mungkin hurung sempat mbok cukup puluh juta, hurung sempat mbok tabung ke akhiratmu, neng akhiratmu terus awakmu kipiye Kalau dibalik begitu kan kita baru cekot-cekot, oh, ya bener ya. Nah disitulah cara melawan perang lawan setan melarat. Karena setan melarat ilah yang disabdakan Rasul kadal fakru ayyakuna Kufro Hadis yang berbunyi kadal fakru ayyakuna Kufro Hampir-hampir rasa takut melarat, rasa takut miskin. Makanya jangan salah. Bukan hampir-hampir kemiskinan itu membuat orang jadi kufur. Enggak. Lalu wali-wali Allah kakek wong melarat kok. Iya kan? Hidupnya berpas-pasan. Orang-orang soleh kan begitu. Nah ini maksudnya hadirnya apa? Hampir saja rasa takut miskin itu membuat orang jadi kufur. Gara-gara takut miskin akhirnya jadi koruptor. Karena takut miskin akhirnya jadi perampok. Karena takut miskin akhirnya jadi pencuri. Karena takut miskin akhirnya jadi pembunuh. Karena takut miskin akhirnya keluar dari agamanya. Karena takut miskin. Nah itu harus kita perangi. Jangan sampai kita punya perasaan takut miskin. Akhirnya ini tanah dibeli. Masih punya utang 1,65 M. Saya bangun. Tiga lantai. Dum bengok. Teman-teman dekat saya itu bengok. bangun. Iya dibangun. Terus nanti bayarnya. Yang itu gimana? Ya dibayar. Tidak nyalangi sih. Ya enggak. Nah terus biar. Ya, Jumbo. Piye itu bukan urusan saya, urusan saya bangun ya tiba bangun. Nanti wayahnya bayar, tiba bayar Allah kan wayahnya ada nanti ya. Nanti tiba dibayar. Saya kan kalau ceramah ngomong begini, besok mau bayar utang, hari ini nggak punya duang, nggak punya uang. Umat atau nggak umat? Banyak orang besok mau bayar utang, hari ini nggak punya uang. Besok mau bayar utang 10 juta, hari ini nggak punya uang belas, misal begitu. Kebanyakan orang pusing atau nggak pusing? Pusing. Kan bodoh toh? Bodoh. Lah kenapa? Lah wong bayarnya besok kok pusingnya sekarang? Ini bodoh atau enggak bodoh? Bodoh kan, bodoh banget. Lah kenapa bisa jadi besok pagi dapat uang, berarti was mumet untuk duit kan gitu. Makanya jangan mumet dulu karena bayarnya masih be besok, masih besok. Bisa jadi besok pagi kamu punya uang atau bisa jadi besok pagi yang mau nagih mati, kan selesai masalah. Paham maksud saya enggak? Masih banyak kemungkinan yang terjadi besok mikir mikiro saya apa? ah, Gantung Gantungan sama Allah Gusti, kalau mboten ada duit, besok mau bayar 10 juta, please. Selesai masalah. Nah, tinggal ngono ki gampang kok orang gelem ki aneh to menungso ki. Paham maksudnya? Ya, bukan kita enggak gerak, gerak usaha, tapi semuanya ditautkan, dikaitkan, dihubungkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini huruf ba ini insyaallah satu bulan nanti baru rampung nih. Sepele aja ya huruf ba. Nanti kita baru masuk yang lainnya rada cepat Tapi ba ini paling penting soalnya. Saya mau kasih contoh-contoh yang banyak sekali. Kita harus pakai huruf ba. Biar mantep betul. Oh iya gitu ya. Jadi saya bisa makan kalau ditakdirkan Allah bisa makan. Nanti kalau Allah enggak enggak membolehkan saya makan berarti saya enggak bisa makan. Ada orang kan kadang gaya. Orang mungkin ya. Enggak mungkin saya kok enggak bisa makan. Wah, nyah-nyah ya iso. Ya, telung piring tak makan. Gaya dia begitu. Akhirnya dia mau makan, mau makan, tangannya dibuat nggak bisa ke gerak. Ditulangkan sama Allah dibuat hidungnya nggak suka sama makanan. Begitu nih makanan mau nyampe mulut hidungnya uh, langsung bleh. Akhirnya nggak bisa ma makan. Mau diinfus, infusnya nggak bisa. Akhirnya sampai dilobangi tenggorokannya, masaknya, makannya disokkan lewat tenggorok, tenggorokan langsung masuk ke perut. rasone kayak apa kuwi? Nauzubillah min Itu karena gaya, karena gaya. Makanya kita jangan suka gaya, enak nyerah saja. Enaknya nyerah. Itulah artinya al-muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian jam 10 lewat 10 menit. Dik, Jumat depan kita sambung lagi insya Allah. Setuju? Nah, sekarang saya mau kasih pengumuman. Oh, ada anu ya, satu ilmu tadi dari ilmu bak jenengan jangan takut sama hidup. Ya. Urip ki mesti yo mati. Ya, urip kudu dilakoni. Ya sudah dilakoni saja. Lalu kita punya Allah, ada apapun tinggal lapor minta tolong sama Allah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sama Allah. Kalau manusia memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kalau Allah selalu bisa menyelesaikan masalah. Jadi nggak usah bingung, jangan lari dari masalah. Masalah apapun adepi, gitu. dilakoni, dijalani, adepi, dilakoni, jalani, adepi. Dengan terus minta tolong sama Allah, jangan putus, jangan bu, putus terus gandul. Kadang tuh penyakitnya gini, penyakitnya wong sing sok gaya. Saya tambah dikit boleh ya? Bib, solawat munjia udah saya baca sepuluh ribu kali. Yasin udah saya baca setiap hari, tapi kok masih begini toh Bib? Kok hasilnya masih begini-begini saja? Oh, Saya masih melarat, saya ruwet, saya. Lah guys, carane niatis keliru macane kok. Jadi itu berarti nanti kalau berhasil mandek. Paham? Masalah selesai munjiahi hilang. Masalah selesai yasin hilang. Masalah selesai Allah hilang. Lah kurang ajar. Jadi buat komitmen itu komitmen yang genah, yang genah artinya ya Allah saya minta tolong, saya tawasul dengan Al-Fatihah, Yasin, dengan sholawat munjiah, sholat macam-macam saya tawasul dengan itu semua. Komitmennya akan terus membaca itu. Kalau misalnya biasanya baca seribu, setelah hajatnya kabul ya jadikan dua ribu, mestinya ditambah tuh ya? Ditambah atau dikurangi? Logis logisnya kalau hajatnya terkabul ditambah atau dikurangi? Kan terima kasih nambah atau kurangi? Nambah. Lah kalau kita hilang. Bukan dikurangi. Jadi kalau berhasil justru hi, hilang. Wis, wis, wis kabul. Hajatnya udah tercapai. Ini ini masuk orang yang gagal sebelum melang melangkah. Jangan pernah ngomong begitu. Pokoknya terus 24 jam itu kita gandeng kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Ya. Terakhir pengumuman. Hadir dan ikutilah Pengajian Akbar Manggung bersolawat bersama Habib Hasan Ali Alkaf, Gaji Abdullah Saad, Sabtu 18 Oktober jam setengah delapan malam sampai selesai. Kemudian hadirilah dan ikutilah pengajian Majlis Riyadul Jannah di Kota Malang bersama Habib Novel bin Muhammad Aidrus waktu hari Sabtu 18 Oktober jam setengah delapan sampai selesai. Silahkan berangkat ke Malang sendiri-sendiri. Ya. Ini tadi pengumuman seperti itu. Ada pengumuman dari saya, ibu-ibu di Masjid ar raudah itu tiap Rabu sore ada pengajian ibu-ibu khusus. Tiap hari Rabu sore. Jam jam 4 sore ya, 4 sore sampai menjelang maghrib. Diawali dengan semaan Al-Qur'an dulu satu juz kurang lebih, terus ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ibu-ibu yang mau rawuh hari Rebu sore ya saya akan sangat berbahagia karena nanti yang hadir jumlahnya jadi semakin banyak. Cikal bakal pengajian Ar-Raudhah itu justru pengajian Rebu sore ibu-ibu itu. Saya awali dari pengajian Rebu sore, baru ada Jumat malam. Nah, kalau bapak-bapak berminat, Rebu besok bapak-bapak boleh datang. Nanti saya lihat. Kalau nanti ternyata peminatnya banyak, ya, saya jadikan itu pengajian bapak dan i, ibu. Baik menawa ada yang pulang kerja pengen mampir gitu kan, numpang mandi di sini nggak apa-apa. Sekalian ngaji terus lanjut tempatnya Habib saya kan, malam tempatnya Habib saya kan. Jadi bisa langsung lah lanjut itu. Ndak ndak apa namanya? ndak harus pulang ke rumah kalau rumahnya jauh gitu, kerjanya dekat Solo, kan bisa sekalian ngaji, sekalian istirahat, selesaikan urusannya, kemudian ngaji lagi di tempatnya Habib Syekh. Terserah ya. Eh, hadirilah Khatmil Quran, Maulidur Rasul dan peresmian TK Tahfidzul Quran hari Ahad 2 Muharram 26 Oktober jam 6 pagi bersama Habib Rifki Al-Jailani al jailani Kiai Haji Muhammad Zahid, Kiai Agus Multazam Al-Maki. Tempat Ponpes Fastabikul Khairat, Jogodayoh Kidul, Kali Kotes, Klaten. Pengumuman dari saya, insya Allah nanti di bulan Muharram kita akan selenggarakan pengajian akbar seperti biasanya. Lokasi menyusul harinya Ahad, tapi Ahad yang tanggal berapa menyu menyusul. Targetnya minimal kita usahakan seperti biasa istiqomah 20 ribu orang diusahakan ter tercapai. Jadi waktunya masih ada uh, kurang lebih satu bulan ya, satu bulan karena tidak harus di awal Muharram. Yang penting menyambut bulan Muharram entah di tengah atau di di akhir. Nanti saya umumkan uh, Jumat yang akan datang lah. Saya akan buat buku khusus untuk semua teman-teman di ar buku Solawat Jalan Selamat digabung dengan wirid-wirid yang yang saya baca tiap hari Insya Allah doa-doa tertentu, zikir tertentu digabung jadi satu buku ya, tapi semua yang bahasa Arab yang tidak ada terjemahannya ya, semua bahasa Arab tapi ada keterangannya lah. Ini dibaca ini tirotip, hadat, Bidul Latif, Sakron dan lain sebagainya. Insya Allah nanti pada acara itu akan kita jual, selesai cetak dan dijual. Itunya akan jadi pegangan semua orang yang ngaku murid saya atau ngaku teman saya. Jadi kalau misalnya ngaku teman saya, murid saya, di rumahnya tidak ada buku itu berarti palsu. Ciri-cirinya itu aja. Gampang, kok? Gampang atau apa susah? Saya muridnya Habib Novel, nggak usah pakai kartu tanda anggota. Enggak. Jadi kartu tanda anggotanya punya buku tersebut. Nah, berarti kalau punya kan insyaallah nanti dibahas dibaca, diamalkan. Karena itu wirid harian yang untuk membentengi diri, untuk tadi gandul pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau buku itu bisa terjual maksimal, jangan khawatir. Yang tadi urusan sekian M itu selesai. Bi idzni idznillah. Kan dari sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, tahu-tahu dari sana ada banyak, kan selesai masa masalah karena memang tidak ada ma masalah, ada masalahnya. Jadi kalau sudah diserahkan sama Allah, masalahnya masih ada enggak? Enggak ada. Jadi orang kalau sudah menyerahkan masalah kepada Allah masih mikir masalah, berarti orang itu percaya sama Allah atau tidak? Tidak. Lah kalau jenengan percaya sama Allah enggak? Percaya. Jadi kalau masalah jenengan serahkan sama Allah, jenengan masih mikir enggak? Allah. Kok nyotone cek mikir tuh. Berarti belum diserahkan sama Allah. Kalau sudah diserahkan sama Allah enggak mungkin mi mikir, pasrah, yakin ya. Insyaallah begitu. Ini ada permintaan doa kesembuhan buat Ibu Sunarsi.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 Insya Allah akan dimulai bulan November. Nanti bulan November saya akan terbitkan satu buku baru Ya, mungkin buku itu judulnya apa saya juga belum tahu, isinya apa ya saya belum ngerti. Yang jelas malam ini saya mau mikir buku yang kira-kira manfaat dunia akhirat e, untuk Anda semua. Buku itu akan saya terbitkan dengan niatan untuk melunaskan semua keperluan pembangunan dan pelunasan tanah majelis ar-Raudhoh. Nanti di cover depannya akan saya tulisi e, eh, apa namanya dengan beli buku ini Anda telah ikut membangun dan andil bla bla bla bla bla bla bla. Seperti itu. Semoga bisa selesai jadi buku yang bagus dan manfaat. Sebetulnya mau saya tulis si Moh Mumet. Mungkin judul bukunya begitu, Moh Mumet. Kira-kira bagus enggak itu? Bagus. Jangan mau beli. Oh, kalau jangan mau beli bagus, kalau tidak mau beli tidak bagus berarti. <laughs> Moh Mumet ya. Insyaallah begitu. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah dan doa yang biasa kita baca serta ini ya serta doa eh, li sita li asroton ya